pembahasan dari kitab Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar telah sampai pada penjelasan Asy-Syaikh bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar memiliki banyak faidah. Dan terakhir pembahasan beliau bahwasanya di tengah masyarakat ketika muncul penyakit-penyakit maka didirikanlah rumah sakit sebagai upaya menghentikan dan mengobati penyakit yang muncul maka di sana ada penyakit yang bisa melanda masyarakat yang penyakit ini justru lebih membahayakan daripada penyakit-penyakit yang sifatnya fisik. Apakah penyakit tersebut? Penyakit yang beliau sebutkan di sini kemarin ada dua macam penyakit syahwat dan penyakit subuhat. Penyakit syahwat dan penyakit subuhat. Lalu kemudian muallif rahimahul hafizahullah membawakan sebuah hadis sahih. Hadis Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu Kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu sampai di situ pada pembahasan kemarin Hadis ini hadis dari Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu Nabi bersabda, "Ala ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada mudghah. Mudghah kata Imam Ibnu Daqiq kit'atun minal lahm. Sepotong dari daging. Nah, di dalam jasad manusia ada kit'atun minal lahm sepotong dari daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat dan apabila rusak segumpal daging tadi, potongan daging tadi, fasadal jasadu kulluhu rusaklah seluruh jasad seluruhnya. Ala wahyal qalbu ketahuilah qit'atun min alahm potongan dari daging tadi namanya al qalbu. Ya. Hadis ini Asy-Syaikh menerangkan bahwasanya hati ada dua macam. Yang pertama hati yang sehat yang tidak ada penyakitnya. Hati yang hidup tidak mati. Dan yang kedua ialah hati yang rusak. Rusak berarti memiliki penyakit. Ya. Dan penyakit tadi akan merusak jasad manusia. Sehingga kata Syekh Usaimin, hadis ini diambil satu faedah yang bagus. Kata Syekh Al-Utsaimin dalam penjelasan tentang hadis ini di antara faedah hadis ini bahwa anna fasada zahir dalilun ala fasadil batin. Iya. Yeah. Faedah hadis ini kata Syekh Utsaimin bahwasanya rusaknya zahir yang nampak itu sebagai bukti bukti rusaknya yang batin. Maksudnya hatinya. Rusaknya ucapan, rusaknya perbuatan. Jatuhnya dia ke dalam maksiat itu menunjukkan rusaknya hati. Yang bahir menunjukkan rusaknya yang bahir menunjukkan rusaknya yang batin. Fasadu bahir unwanun anna fasadal unwanun unwanu fasadal batin. Sehingga kata Syekh, rusaknya zahir itu tanda rusaknya batin. Jadi kalau orang terjatuh kepada maksiat-maksiat, dosa-dosa, itu menunjukkan hatinya rusak. Iya. Jadi dari istilah, walaupun saya berlumuran dosa seperti ini, tapi kan hati saya masih baik. Tidak bisa. Kalau seorang hatinya baik, pasti matanya akan terbimbing. Pasti langkah kakinya terbimbing di atas ilmu. Kenapa? Karena hati itu panglimanya, rajanya. Sehingga raja akan memimpin penuh dengan kebaikan. Namun kalau raja yang kejam, raja yang jelek, pasti akan memimpin rakyatnya kepada kejelekan. Oleh karena itu, penyakit hati ini lebih membahayakan daripada penyakit yang nampak. Kanker yang menyerang pada tubuh manusia itu membahayakan. Bisa menjadi sebab kematian. Namun penyakit hati ini jauh lebih membahayakan. Sebab apa? Kerusakannya bisa berujung penyesalannya sampai di akhirat. Menyesal sampai di akhirat. Iya. Barakallahu fikum. Kalau orang matanya tidak bisa melihat, ya, eh, saya tidak bisa melihat. Menyesal tidak melihat yang cantik, yang bagus, yang indah. Tetapi sesungguhnya kalau dia bersabar menghadapi sakitnya, diganti oleh Allah dengan jannah. Bukan itu lebih baik? Masyaallah muslimin, setelah itu kita lanjutkan pembahasan. Fa amradu syahawati wasyubuhat tusibul quluba. Maka penyakit syahwat dan penyakit subuhat itu menimpa hati. Iya. Jadi jenis dua penyakit tadi, subuhat dan syahwat itu menimpa hati, bukan menimpa mata. Asalnya mata cuma mengikuti hati saja. Iya. Kemana hati menyuruh, mata yang mengikuti. Jadi asalnya hati yang sakit, bukan matanya. Maka kata Syekh, hatta tamarrada au hatta tamuta. Sehingga akibat dari sakit penyakit subuhat dan syahwat tadi tamarrada menjadikan orang itu sakit. ya Yeah. Muncul penyakit-penyakitnya. Au hatta tamuta atau sehingga orang itu mati. Jadi penyakitnya bisa menjadikan orang itu sakit atau ujungnya mati. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia mati, Iya. Idan labudda min muqawamati hadhil amrat. Kalau begitu mesti ada upaya melawan penyakit-penyakit ini. Ada usaha. Jangan penyakit dibiarkan setelah merata. Sebelum menyebar dihentikan dulu subhatnya. Sebelum orang terbawa subhatnya, diobati dulu. Ini bedanya penyakit zahir dan batin. Wa kullu mujtama' mujtami'in hatta walau kana mujtama'an islamiyya atau lebih lebih lengkap, lebih lengkap lagi Asy Nasir As-Sa'di menerangkan jenis-jenis penyakit subuhat dan syahwat dalam tafsirnya ketika beliau menerangkan As-Sinasir As-Sa'di dalam tafsir surat Al-Baqarah fi maradun. Apa kata Sinasir As-Sa'di? Fi maradun di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Kata Syekh Nasir As-Sa'di penyakit yang ada di hati mereka maradun huna asyak was Penyakit yang ada di hati mereka ialah ragu dan subuhat. Wan nifaq. Ya. ya. Lalu kata Syekh, "Li'anal qalba yaridu lahu maradhon Karena hati itu terancam menghadapi dua jenis penyakit. Yahrujanihi min sihhati Yang mengeluarkan menjadi hati yang tidak sehat. Apa itu? Yang pertama, maradu subuhat al-batilah. Ini yang pertama. Kata Syekh, penyakit subuhat yang batil. Yang kedua, maradu syahawat al-murdiyah. Penyakit subuhat, eh, syahawat yang menjadikan orang itu hina. Apa contohnya penyakit subuhat? Lalu Syekh mencontohkan. Contoh penyakit subuhat yang pertama al-kufru kekufuran wanifaku kemunafikan wasyukuk ragu wal bid'ah dan kebid'ahan empat macam penyakit subuhat kekufuran kemunafikan keragu-raguan dan kebid'ahan Inilah penyakit yang melanda umat manusia. Yang kadang pelakunya tidak sadar. Iya. Kekufuran, kemunafikan, keraguan-raguan dan kebid'ahan. Adapun contoh penyakit syahwat. Az-zina. Wa mahabbatul fawahis, Perzinaan cinta kepada perbuatan keji ya wa fi'luha dan mencintai perbuatan keji ini contoh penyakit syahwat zina atau mencintai perkara-perkara yang perbuatan itu keji ya lewat nah wal ma'asi dan segala jenis maksiat ini disebut dengan syahwat. Nah, nah dua jenis penyakit ini subuhat dan syahwat. Ini kata Syekh, wa kullu mujtami'in hatta walau kana mujtama'an islamiyya. Dan setiap masyarakat walaupun masyarakat itu masyarakat islami kumpulan dari orang Islam Walau kanal iman qadin tasyara fihi. Sekalipun iman telah menyebar di tengah masyarakat. La budda ayyakuna hunak fihi minal fusaq wa min du'afa'il iman. Pasti. Kata Syekh, pasti di tengah masyarakat Islami yang di situ telah menyebar iman muncul orang-orang yang melakukan perbuatan fasik, kemaksiatan, mesti. Muncul orang-orang yang imannya lemah, itu mesti ada. Nah, wala buddha ayakuna hunak, mesti. Akan ada di sana man yaqa'u fil muharramat. Terjatuh kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Hatta fi ahdi Nabi. Sampai pun perkara itu terjadi pada masa-masa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam hidup. Iya. Yeah. Inilah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun masyarakatnya islami Iman telah menyebar di tengah masyarakat. Mesti muncul orang yang berbuat fasik. Sampai pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasul SAW pun menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi zaman sekarang. Dikisahkan suatu saat Rasulullah SAW duduk di masjid. Maka Anas menceritakan atau sahabat Abu Hurairah menceritakan Tiba-tiba atar rojulun. Datang seorang laki-laki. Dia mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam fanada sambil memanggil, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni zanaitu." Ya Rasulullah, saya baru berzina. Ya Zina perbuatan apa ini? Penyakit apa ini? Subuhat. Dia kalau kita lihat sejarah bagaimana istri-istri para sahabat menutup rapat tubuh mereka dengan jilbabnya. Ternyata laki-laki ini datang, "Ya Rasulullah, qad itu saya telah berzina ini." Kenapa? Dia mengaku berzina ingin ditegakkan hukuman karena berdosa. Berzina perbuatan dosa besar. Maka begitu beliau mengatakan kuntu zanaitu fa'arada nabi. Nabi memalingkan wajahnya. Tidak langsung menerima pengakuannya. Sampai empat kali. Sampai empat kali. Maka setelah dia mengakui dan mempersaksikan dengan empat persaksian, maka Nabi bertanya, Abi kajunun apa kamu apa namanya? Ada kegilaan begitu. Ya. junun? La ya Rasulullah, tidak. Saya sehat. Akal saya sehat, bukan orang gila. Maka setelah itu kata Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idhabu bihi farjum. Ditanya dulu apakah kamu sudah punya istri? Iya Rasulullah, saya sudah punya istri. Setelah itu Nabi mengatakan, idhabu bihi, pergi kamu. Pergi kalian wahai para sahabat membawa orang ini farjumu rajam. Ini hadis Bukhari. Nomor 6810 dalam sahihnya. Bahwasanya pada zaman yang terbaik itu kadang muncul orang yang melakukan perbuatan fasik maka ditegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar sebagai upaya meredam semakin banyaknya orang berbuat kemungkaran. Selanjutnya, ini di zaman Nabi. Ada orang yang berzina dan mengaku berbuat zina. Ya. Ingin dibersihkan dari dosanya. Demikian pula pada zaman itu dikisahkan dari Aisyah ada seorang wanita Quraisy Makhzumiyah kedapatan dia mencuri. Ya, mencuri. Sehingga Bani Makhzumiyah merasa malu. Orang kabilah yang besar, tapi kok ada wanita apa? mencuri. Maka Bani Makhzumiyah mencari-cari siapa yang bisa menyampaikan keinginan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka mereka menemui Usamah bin Zaid. Mohon supaya diberi apa namanya? syafaat. Tidak ditegakkan apa? had. Maka begitu mereka menemui uh, eh, Usama bin Zaid maka kemudian Rasulullah SAW berkhutbah mengingatkan ayuhan nas Innama dhalla man qablakum. Sesungguhnya telah tersesat orang-orang sebelum kalian. Idza saraqa fihim anahum kanu idza saraqa asy-syarif taraku. Kalau kedapatan di tengah mereka tokoh orang yang mulia mencuri dibiarkan. Tidak ditegakkan hukuman. Namun Wa idza saraqa dhaif fihim aqamu alaihil hajj. Namun kalau yang mencuri orang yang lemah baru hukuman ditegakkan. Ya. Wa aimullah demi Allah lau anna Fatimah binti Muhammad kalau Fatimah putrinya Muhammad sarakat mencuri Naam fatuqta'u yadaha. Atau dalam rafat yang lain qata'tu yadaha. Saya potong tangannya. Iya. Ini hadis Bukhari dalam sahih. Berarti kan? Jadi walaupun masyarakat sudah sedemikian rupa ditata dengan penuh kebaikan, tetap muncul orang-orang yang tidak kuat menghadapi godaan syaitan. Nah, Terusnya Fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam wal qurun al mufaddalah. Juga yang namanya perbuatan fasik ternyata muncul pada masa generasi terbaik juga. Ada di tengah mereka yang terjatuh kepada maksiat. Iya. Seperti kisah di zaman khalifahnya Ali bin Abi Thalib Imam Ash-Sha'bi menceritakan Asy'abi menceritakan tentang sahabat Ali radhiyallahu an hina rajamal mar'ah ketika merajam seorang wanita yang berzina. Kapan dirajamnya? Yaumal Jumu'ah, pada hari Jumat. Kenapa Ali merajam wanita yang berzina ini hari Jumat? Qala qad rajamtuha bisunnati Rasulillah. Saya merajam wanita ini di hari Jumat berdasarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti maknanya apa? Di zaman Ali bin Abi Thalib ada wanita yang terjatuh kepada fitnah syahwat. Perhatikan di sini. Ini pada zaman-zaman terbaik. Sehingga ditegakkanlah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Terusnya, Wahia aska al-qurun. Padahal tiga generasi tadi aska al-qurun. Sebersih-bersihnya generasi dari subuhat dan syahwat. Walati asna 'alaiha Rasulullah SAW bil khairiyah. Dan generasi yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik generasi. Dalilnya dalam hadis khairukum qarni. Sebaik-baik generasi kalian ialah generasiku. Nah, sumaladiyalunahum kemudian generasi sesudahnya tabi'in. Sumaladiyalunahum kemudian generasi sesudahnya tabi'ut tabi'in. Sebaik-baik generasi generasiku sahabat. Summa kemudian sesudahnya tabi'in. Summa yalunahum kemudian sesudahnya tabi'ut tabi'in. Jadi maka sebaik-baik generasi adalah generasi salaf. Sehingga kata uh, Imam Al-Auza'i alaika bi asari man salaf. Atas kamu mengikuti jejaknya para salaf dalam beragama. Nah, wa iyyaka wa ara rijal Tinggalkan pemikiran-pemikiran orang yang tidak sejalan dengan manhajnya salaf. Wa in zakhrafu laka bil qaul. Sekalipun dia itu memperindah ucapannya. Ya. Bahasanya dibikin retorika yang menarik. Menarik pendengar. Tetapi tidak di atas manhaj salaf, tinggalkan. Jangan pedulikan. Wa iyyaka wa rijal. Ikuti salaf. Kenapa? Mereka disebut khairu qarn, sebaik-baik apa? Generasi. Barakallahu fikum. Lanjutnya. Farawila adra La adri dhakara ba'da qarnihi isnain au salasah. Perawi berkata perawi, saya tidak tahu apakah disebutkan padanya korn itu dua kali atau tiga kali. Nah, maka perhatikan fi hadihil kurunil mufaddalah Wujidaman ya'si. Pada tiga generasi ini ternyata tetap didapatkan. Orang yang terjatuh kepada fitnah Syahawat Ya, ada yang ketahuan mencuri lalu ditangkap lalu di, diberikan sanksi karena mencuri. Ada yang berzina mengaku ditegakkan hukuman sebagai hukuman atas perbuatannya, ditegakkan hukuman sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Makanya ketika merajam itu di tengah masyarakat setelah Jumat, orang melihat. Waliyashad adabahuma qa'ifatun minal mu'minin. Supaya menyaksikan sekelompok orang dari kaum mukminin bagaimana orang berzina dan bagaimana siksaannya di dunia. Sanksinya di dunia sebelum di akhirat. Supaya apa? Orang yang mau melakukannya jadi berpikir, oh, takut saya. Takut saya. Itulah hukuman di dunia. Bagaimana di akhirat? memiliki pelajaran besar bagi orang yang ingin melakukan jadi berpikir panjang. Tapi kalau dibiarkan orang berbuat dosa, bahkan bebas dengan dalil hak asasi manusia. Bagaimana ada hak asasi manusia lalu sebebas-bebasnya? Perhatikan hak kebebasan manusia pasti ada batasannya, ya. Ada aturannya. Tidak mungkin kita hidup sebebas-bebasnya. Tidak bisa. Kita punya motor, punya mobil, ada aturannya. Tidak boleh sewenang-wenang menang-mentang mobil saya dipakai semaunya. Tidak peduli orang lain. Ini namanya tidak sesuai dengan akal yang sehat. Kalau secara akal sehat saja tidak diterima, bagaimana secara syariat? Maka mestinya hidup harus ada aturan. Ya. Dan mesti ada tegak, ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. man yazni didapatkan ada orang yang berbuat apa? Zina tadi. Datang menemui, melaporkan saya berzina ya Rasulullah. Bahkan ada wanita yang sudah hamil datang menghadap Nabi ya Rasulullah kuntu zanaitu faqimhul hadda alayya. Saya berzina ini ya Rasulullah sudah hamil ini. Tolong saya dibersihkan dosa saya. Tegakkan hukuman had pada saya. Nabi menunda sampai lahir. Sampai datang sudah lahir anaknya. Coba di, diberi makanan selain air susunya. Ternyata bayi bisa makan selain air susu ibunya. Maka wanita tersebut diikat dan dirajam. Pengakuan. Ada bukti. Ditegakkan sanksi. Barakallahu fikum. Wujida man yasriq Didapati ada yang mencuri seperti kisahnya tadi Wanita Bani Makhzumiyah Walidhalik uqimatil hudud Karena itulah ditegakkan hukuman-hukuman Sanksi-sanksi Fi ahdin Nabi SAW Wa fi ahdil khulafah rasyidin baik pada zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada zamannya Khulafa ar rasidin tadi seperti kisahnya Ali bin Abi Thalib dan hadis Bukhari merajam wanita yang berzina pada hari Jumat karena mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil qurun al mufaddalah pada generasi yang paling utama liqiyamil amri bil ma'ruf wa nahyi munkar li'ilaji hadhil amrad al-fat al-fattakah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar li'ilaji hadhil amrad dalam upaya mengobati penyakit-penyakit ini al-fattakah yang membinasakan penyakit yang bisa membinasakan iya ini ketika muncul naam penyakit-penyakit diobati sebelum menular kepada orang lain. Ada orang berzina, ditegakkan hukuman. Lalu orang lain melihat, ih ngeri juga ya. Yang tadinya berpikiran ingin berzina, berpikir panjang. Kalau saya berzina seperti itu. Sebagai pelajaran, sebagai obat, sebagai terapi agar pikiran-pikiran kotornya tadi hilang. Iya. Itu mengandung hikmah yang besar. Fama bikum bil kurunil mutaakhirah. Maka bagaimana pendapat kalian dengan generasi yang akhir ini? Ya. Fama bikum balukum bil kurunil lati na'isu fiha. Bagaimana pendapat kalian? Dengan adanya penyakit-penyakit subuhat dan syahwat di masa-masa yang saat ini kita hidup, alatina isufiha. Nah, mesti akan lebih banyak. Perzinaan tentu lebih banyak. Bahkan diilegalkan atau dilegalkan muncul. Barakallahu fikum. Nah, waqad futihati dunya wa taqarrabat al-buldan. Sungguh pada masa-masa bumi dibuka oleh Allah kemakmurannya. Baik dibuka kemakmurannya dunia. Wa taqarabatil buldan, negara-negara semakin terasa dekat. Ingin lihat Amerika, tinggal pencet saja. Melihat apanya? Melihat apa yang ada di sana bisa dipencet dengan alat yang kecil di tangan kita. Mau lihat kemaksiatan model apa tinggal pencet saja dengan alat yang ada di tangan kita. Negara semakin dekat di tangan kita maka pintu-pintu kejahatan pun semakin dekat. Iya. Waktalatul alim, waktalatul alamu, aksahu bi aksah. Dan telah bercampur alam yang jauh, negeri yang jauh dengan negeri yang jauh. Negeri kutub, negeri Indonesia. Bisa dipertemukan dengan alat yang kecil. Bisa melihat. Ya, apa yang terjadi di sana bisa dibaca lewat informasi yang baik ataupun yang jelek. Kemaksiatan yang terjadi di sana bisa dilihat. Barakallahu fikum. Sara ma yuhadisu fi aqsal ma'murah yasul ila aqsaha sur'atin. Jadilah kejadian-kejadian yang terjadi fi aqsa di tempat yang paling jauh pun itu akan sampai ke negeri yang jauh yang lainnya dengan suratin dengan cepat hanya hitungan detik ya tinggal tanya sama Mbah siapa Mbah Google saja nanti dalam hitungan menit asal sinyalnya baik langsung muncul Masya Allah para hadirin sungguh subuhat semakin merata syahwat pun semakin merata ini kalau tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar akan meratalah kerusakan dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat pulang dari negeri aman atau dari negeri membawa harta rampasan perang. Ya. Maka ketika sahabat pulang membawa rampasan perang yang sangat banyak, maka sahabat pun keluar dari masjid melihat harta-harta yang diperoleh. Maka Nabi mengingatkan mal faqra akhsha mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah. Kefakiran itu yang bukan kefakiran ini yang bukan aku khawatirkan. Mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa atas kalian. Walakin akhsha alaikum an satu dunia. Tapi yang saya khawatirkan justru kalau dunia sudah dibentangkan kemakmurannya. Ya, Kama busitat ala man kana qablakum seperti bumi telah dibentangkan kemakmurannya kepada orang-orang sebelum kalian. Iya. Apa akibatnya? Ketika orang sudah melihat hijaunya dunia, manisnya dunia, fatana fasuha. Mereka berlomba-lomba. Ya. Fatana fasuha mereka berlomba-lomba sebagaimana berlomba-lombanya orang dahulu sebelum kalian. Fatuh likakum kama ahlakatkum. Sehingga berlomba-lomba kalian mengejar dunia membinasakan kalian sebagaimana membinasakan umat-umat sebelum kalian. Barakallahu fikum. Diingatkan oleh beliau kefakiran yang menimpa orang mukmin itu barakallahu fikum Sesungguhnya Nabi SAW tidak merasa khawatir. Justru yang mengkhawatirkan beliau ialah ketika orang mukmin diberikan, dibentangkannya dunia dan kemakmurannya sehingga orang berlomba-lomba. Lupa akhirat. Iya. Bukan lomba-lomba mengejar pahala. Berlomba-lomba mengejar manisnya dunia dan hijaunya dunia. Dan itulah fitnah. Syahwat Selanjutnya itu perkara yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, perkara yang sangat penting dan sangat besar faidahnya. Wa yata'akkadu idzan qiyamu janibil amri bil ma'ruf wa nahi munkar fi hadzal waqti wal ihtimam bihi falaysa huwa bi amri al hin. Yata'akkad dan semakin tegas, kuat. Pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar kalau begitu dalam menegakkan sisi amar ma'ruf nahi mungkar fi hadzal waqt pada waktu sekarang ini. Wal ihtimamu bihi dan perhatian secara serius amar ma'ruf nahi mungkar. Falaisa huwa bil amril hain sebab amar ma'ruf nahi mungkar bukan perkara yang ringan. Bukan perkara yang mudah. Fal insanu yajibu alaihi mura nafsahu wa yanhaha. Maka seorang manusia, seorang mukmin wajib untuk menegakkan amar ma'ruf atas dirinya dan menegakkan nahi mungkar atas dirinya sebelum menegakkan pada orang lain. Iya. Yeah. Ini menunjukkan betapa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dia amar ma'ruf atas dirinya dulu. Nahi mungkar atas dirinya terlebih dahulu. Dalilnya disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nazi'at fa amma man adapun orang yang dia itu toho melampaui batas. Nah, Fa amma man adapun orang yang melampaui batas, kata Syekh Nasir Asadi, jawazal hajj, melampaui batas-batas syariat. Apa bentuknya melampaui batas? Bi antajarra'a 'alal ma'asi al-kibar. Yaitu dengan memberanikan diri dia melakukan dosa-dosa besar. Ini namanya togol. Adapun orang yang melampaui batas tadi melakukan maksiat-maksiat sampai dosa yang besar. Wa athara wa amma man wa athara al dan dunya dan lebih mengutamakan kehidupan apa? dunia. Apa akibatnya? Kalau orang lebih mementingkan kesenangan dunia, nah ini penyakit syahwat fa innal jahima hiyal ma'wa maka neraka jahim itu tempat tinggalnya berarti kan neraka jahim tempat tinggal. wa amman khofa adapun orang yang takut maqama rabbih kedudukan Robnya Wanaha nafsa anil hawa dan mencegah. Wanaha dan mencegah jiwa anil hawa dari hawa nafsu. Hawa nafsu yang mana ini? Kemudian ada tiga macam, nafsu lawamah, ada nafsu amarah, ada nafsu mutmainah. Dia mencegah hawa nafsu dirinya dari gejolak hawanya. Fa'inal jannata hiyal ma'wa. Maka surga Jannah, sorga itulah tempat tinggalnya. Disebutkan oleh Nasir As-Sa'di, adapun orang yang takut. Ai khofa al-qiyam alaihi. Artinya takut dengan menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Wa majazatuhu bil adl dan dia menegakkan dengan keadilan wa atharu hadzal khauf fi qalbihi sehingga pengaruh rasa takut itu lebih besar di hatinya fanaha nafsahu an hawaha dia pun mencegah dia di sini mencegah mencegah dirinya terhadap gejolak hawa nafsunya biqaidiha an taatillah dengan mengikat dirinya untuk selalu taat kepada Allah Berarti dia menegakkan amar ma'ruf untuk selalu taat kepada Allah dan mencegah hawa nafsunya, dirinya dari gejolak hawa nafsunya. Begitulah orang yang akan mendapatkan jannatul ma'wa. Dia kalahkan kepentingan dunia. Sebab kalau orang sudah terkena penyakit syahwat, naam akan menempuh segala jalan oleh karena itu Nabi mengatakan, "Fattaqu ittaqu dzulma." Takutlah kamu kepada Allah dari berbuat kezaliman. Kenapa? Faina dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Mendolimi diri sendiri baik kepada Allah dengan kesyirikan atau mendolimi saudaranya itu kegelapan di hari kiamat. Lalu Beliau mengingatkan poin kedua, wattaqus suha. Takutlah kalian dari rakus. Soh. Rakus artinya lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, tidak peduli orang lain. Kenapa? Faina suha ahlaka man kana qablakum. Sikap rakus tidak peduli dengan orang lain, lebih mementingkan urusan sendiri itu membinasakan umat-umat dahulu. Ya. Apa bentuknya? Hamalahum ala antasfaku dima'ahum. Rakus itu menjadi sebab mereka itu mengalirkan darah-darah saudara mereka. Nah, wastahallu maharimahum dan rakus itu menjadi sebab mereka itu menghalalkan perkara yang diharamkan atas mereka. Rahu muslim. Oleh karena itulah sahabat. Mereka dipuji oleh Allah. Karena mampu menahan dirinya dari penyakit suh. Wa nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga dirinya dari penyakit soh rakus tadi mereka itulah orang-orang yang beruntung itulah para sahabat penyakit-penyakit lebih mementingkan urusan sendiri mereka kalahkan mereka lebih wa siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah mereka mengalah lebih mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan orang lain walaupun dirinya butuh inilah yang menjadikan damainya hidup para sahabat. Hidup mereka damai karena penyakit-penyakit syahwat itu dikikis dan dikikis. Nah, adapun zaman sekarang barakallahu fikum semakin jauh dari generasi terbaik penyakit subuhat dan syahwat semakin kuat. Kebid'ahan semakin menebar, menyebar dengan berbagai macam modelnya. Dan ini kalau tidak hati-hati seorang bisa terbawa kepada fitnah subuhat ataupun syahwat. Selanjutnya ayat yang kedua. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memerintahkan diri kita amar ma'ruf nahi mungkar. Allah bersumpah. Wa nafsi wa masawaha. Dan demi jiwa. Wa masawaha dan apa yang Allah Ta'ala telah sempurnakan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka jiwa itu Allah ilhamkan fujur wa taqwaha, kefajiran dan ketakwaannya. Lalu Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mau membersihkan jiwanya. Dengan apa dia membersihkan jiwanya? Qad aflaha man zakkaha telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya yakni membersihkan dari segala jenis radail wazunub kekotoran-kekotoran dan dosa-dosa yang ada di hatinya. Naam, waqad khaba dan sungguh telah rugi Mandasaha orang yang mengotori jiwanya. Mengotori dengan apa? Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di yakni az-zunub al-uyub wal iqtirah bizunub. yakni mengotori dengan dosa-dosa, dengan aib-aib. Ya, dan dia terjatuh kepada dosa-dosa wa tarki ma yukmiluha tidak mau menyempurnakan yang bisa menyempurnakan jiwanya wa isti'maluha mayastahiha dan dia gunakan apa yang menjadikan cocok dengan hawa nafsunya saja itulah mengotori dirinya nah. kadalik demikian juga Allah Subhanahu wa taala alal insan ayyamuru ahlahu wa ahla baitihi. Di samping kita diperintahkan menyuruh amar ma'ruf pada diri kita sendiri, ya. Juga Allah taala memerintahkan kepada manusia untuk amar ma'ruf nahi mungkar kepada keluarganya. Ala ahlihi, atas keluarganya. Wa ahli baitihi dan orang yang ada dalam keluarganya. Istrinya, anaknya, atau orang yang menjadi tanggung jawabnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toha wa'mur ahlaka bis salat wastabir alaiha wa'mur dan perintahkanlah ahlaka keluargamu apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita semuanya yang punya istri dan punya anak bis salat untuk menegakkan salat. Wastabir 'alaiha dan bersabar di dalam menegakkan salat. Wa'mur, perintahkanlah keluarga kamu untuk menegakkan salat. Nah, kata Syekh Nasir As-Sa'di, hasu ahlaka 'ala salat wa az'ijuhum ilaiha min fardin wa naflin. Himbolah, anjurkanlah istri dan anakmu untuk menegakkan solat, Hasunglah mereka untuk menegakkan solat yang wajib ataupun yang sunnah. Iya. Sebagaimana Nabi SAW ketika 10 hari yang akhir kata Aisyah aikodo ahlahu membangunkan keluarganya. Istrinya dibangunkan, anaknya dibangunkan, solat, solat, solat, solat malam ya. Iya. Barakallahu fikum. Dibangunkan mereka. Sepuluh hari yang akhir agar mereka menegakkan solat, terkhusus solat di akhir malam, solat qiyamul lail atau di awal malam, tarawih. Nah, wastabir alaiha bersabarlah alaiha ay alas solat bersabar dalam menegakkan solat biqomatiha untuk menegakkan berjamaah wabi wabi huduriha wa arkaniha menjaga rukun tumak ninahnya dijaga jangan sekedar selesai sholat tidak tumak ninah wa adabiha adab-adabnya berpakaiannya orang menghadap Allah yang rapi yang syar'i perintahkan mereka untuk bersabar ke masjid dengan pakaian yang rapi menghadap Allah pastabir alaiha terus hasung mereka demikian wa khusyu'iha bersabar terhadap menjaga kehusuannya. Imamnya bacanya panjang, sabar kamu. Sampai selesai bersama imam. Khusyuk. Tegakkan dengan khusyuk sholat tersebut. Bersabar. Menegakkan sholat. Fa'idha fa'ina dhalik masyakun ala nafas. Karena memang sholat sesuai dengan rukunnya, adabnya, khusyuknya. Itu berat bagi jiwa. Berat bagi jiwa manusia untuk menegakkan solat yang sempurna tadi. Maka oleh karena itu bersabar. Pastobir alaiha. Bersabar di dalam menegakkannya. Demikian insya Allah perintah dari sisi Allah untuk kita memerintahkan diri kita sekaligus keluarga kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi